Yang sembilan itu ada pada diem. Yang sembilan diam. Bayangkan antum kesehatan sehat wal afiah itu ada sebulan bagian, ada sepuluh bagian, yang sembilan itu fisukut. Ada pada diem. Demikian pula diriwayatkan juga di dalam Raudhatul Uqala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau menyatakan wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma syai'un ahak bituli sijn minal lisan. Demi Allah kata beliau yang tidak ada berhak diibadai kecuali hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk lama di penjara daripada lisan. Dikunci, ditahan gitu. Lisanlah yang paling berhak untuk kita penjara, untuk kita diamkan. Jangan bicara. Itu semua tidak ada lain melainkan dalam menerapkan hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala terkait masalah lisan. Ikhwati fid din, a'azzani wa zakumullah. Di dalam Adabul Mujalasa disebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau masuk ke dalam perut ikan besar. Begitu keluar dari mulut ikan besar, Nabi Yunus alaihissalam atola as-samad. Lama tidak mau bicara. Ditanya, Allah tatakallam, kenapa nggak mau bicara? Jawab oleh beliau, al-kalamu soyaroni fi batnil hud. Pembicaraanku yang menyebabkan aku masuk ke dalam perut ikan besar ini. Alaihi salam. Nabi Yunus. Artinya apa ya ikhwan? tergelincir sedikit urusannya panjang gitu loh. Coba atau melihat bagaimana para aimah tadi, para ulama tadi. Perkara mubah, ucapan yang mubah gitu. Boleh. Tapi belum mau hakok kebolehannya gitu loh, belum yakin seyakinnya boleh itu mendingan diem, tahan. apalagi haram maku dan sejenisnya la abadan mubah sampai setingkat itu ya ikhwan ikhwati fid din uzakumullah perlu kita ketahui Malik bin Dinar kata beliau lau kanat suhuf min indina la aqalnal kalam kalau seandainya suhuf lembar-lembaran catatan manusia itu ana tahu aku tahu ada padaku niscaya aku akan banyak diem Nijaya aku akan apa? Akan banyak diem. Sedikit bicara. Nah. Malik bin Dinar. Rahimahullah. Seorang ulama besar. Tahu untuk Malik bin Dinar. Beliau Malik bin Dinar menjelaskan tentang dinar. Apa itu dinar? Din wenar din agama nar neraka apa maksudnya dinar kalau bahasa kita kan rupiah uang ketika harta itu ketika dunia itu dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyariknya dari yang halal, memberikan mengeluarkannya untuk fisabilillah ke tempat-tempat yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dinuhu agamanya dia. Kemuliaan bagi dia, kebaikan bagi dia. Tapi ketika dunia, mencarinya dari yang haram dan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang haram. Nar. Fahuwa nar. Malik bin Dinar. Itulah narnya di nerakanya di awal billah. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kata beliau Ida arada ahadukumul kalam fa'alaihi an yufakkira fi kalami Fa'in zaharat al maslahatu takallam wa in syakka lam yatakallam hatta tazhara disebutkan dalam al-mustatraf Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau salah seorang di antara kalian mau bicara, maka harus dipikir terlebih dahulu. Wajib mikir terlebih dahulu. Kalau seandainya pembicaraannya itu nampak jelas maslahatnya, kebaikannya, silakan bicara. Namun jika dia ragu, dia ragu ada maslahatnya atau tidak, jangan bicara sampai jelas. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa ketika seorang yakin dan jelas bahwa yang akan dibicarakan itu baik, afdol bagi dia untuk berbicara. Tapi ketika dia ragu, maka ditinggalkan. Apalagi yakin pembicaraan itu tidak mengandung masalah, justru mengandung unsur dosa dan maksiat kepada Allah, tinggalkan. Jelas. Ragu saja ditinggalkan, apalagi yang jelas-jelas ada mudorotnya. Kembali kepada awal tadi, bahwa pembahasan ini betul-betul pembahasan sebuah nasihat bagi anak pribadi. Kemudian antum sekalian untuk lebih berhati-hati, untuk lebih merenung dan untuk lebih berfikir akan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu disebutkan dalam sekian ayat Al-Qur'an tentang apa yang kita ucapkan seperti di surat Qaf misalnya Allah sebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi Rokibun adid Tidaklah apa yang diucapkan dengan sebuah ucapan oleh seseorang, melainkan ada padanya rokibun adid Tercatat semua. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, ada orang menyatakan, saya mau makan, itu tercatat. Saya mau makan, itu tercatat. Sampai seperti itu. Apalagi ucapan-ucapan yang lain. Karena hmm. lafadznya mayal yalfidhu. Tidaklah yang dilafatkan min kaulin dengan sebuah ucapan ilaladahi kecuali ada padanya rokib atid yang siap mencatat semua. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Di sini ada hal yang perlu kita sampaikan terkait keharusan kita menjaga lisan, keharusan kita berbicara pembicaraan yang baik <clears throat> sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman sebagaimana yang ma'ruf ayat surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai 71 Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah wa qulu qawlan sadida. Dan berucaplah kalian dengan ucapan yang sadid. Apa ucapan sadid? Ibnu Kathir rahimahullah menyatakan kaulan sadida mustaqiman la iwijaj fihi wala inhiraf yaitu ucapan yang mustaqim lurus tegak adil tentunya benar tidak bengkok la iwijaj tidak bengkok dan tidak pula inhiraf munharif, menyimpan Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berucap ucapan yang sadid tadi, yang benar, yang hak. Itu memiliki sekian faedah. Bukan hanya sekedar kita tunduk kepada Allah dapat pahala. Naam itu wadih ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang didapati ketika berucap yang hak. Ketika berucap ucapan yang baik. Itu wadih. Wal kalimatu thayyibatu kata Rasulullah sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Qaulun ma'ruf Kata Allah dalam Al-Quran, khairum min sokot min sodakotin Naam tadbawal adha. Ucapan yang baik lebih baik daripada sodokoh yang diiringi diikuti dengan azab menyakiti orang yang disodokoi. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Antum lihat. La tubtilu kata Allah sodakotikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan. jalan kalian rusak sodoko kalian bil manni. Lisan lagi yang kena. Dengan mengungkit-ungkit pemberian kalian. Dengan mengungkit-ungkit sodoko kalian. Jangan kalian batalkan. Jangan kalian rusak sodoko kalian. Dengan cara apa? Mengungkit-ungkit yang kalian berikan. Wal adha dan menyakiti orang yang disodokoi lisan kena lagi. Maka <clears throat> di samping itu tadi jelas juga ada faedah lain yang Allah siapkan buat siapa? Buat mereka yang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang hak, ucapan sadida adalah Allah beri pahala mereka dan yuslih lahum a'malahum Allah perbaiki amalan mereka. Bayangkan. Amalan siapa? Amalan yang berucap-ucapan yang baik tadi, yang benar tadi. Apalagi diampuni dosa-dosa mereka. Bayangkan. Ikhwati fid din, wa azakumullah. Ini sungguh sangat luar biasa. bahwa demikian besar keutamaan dan kemuliaan pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berucap-ucapan yang benar baik. Sedemikian pula ketika ucapannya kotor, dosa dan maksiat dan yang semisalnya pun juga seperti itu. Besar dosanya. Nista dan membinasakan wal billah. Oleh karena itu, maka ada sebuah nasihat tentang ngerinya walaupun ini bukan suatu yang mutlak tetapi ma'ruf ma'ruf suatu hal yang ma'ruf yang dimaklumi gitu loh, difahami oleh umat manusia kondisi para wanita. Kalau orang Jawa ketika melihat orang laki-laki itu cerewet, eh kamu lisanmu jangan kayak perempuan, mesti gitu. Iya. Ya kan? Lisanmu jangan kayak perempuan saking ma'rufnya wanita itu urusannya bahaya di lisan. Bukan berarti laki-laki tidak loh ya. Mereka top. Sampai kata Rasulullah SAW, innaha la sohibatul hilah. Wanita ini ahli berhilah Hila itu adik adiknya Makar. Nah, itu wanita berkelit eh, kayak eh, gitu. Coba antum bayangkan. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini sebagai bentuk tasyrik dan nasihat hukum bagi umat setelahnya. Nah, kecemburuannya kepada Sofia sampai bilang, "Apa yang engkau inginkan dari Sofia ya Rasulullah? Orangnya pendek." Uh, berat <laughs> sampai kayak gitu. Nah, apa kata Rasul? Stop langsung di stop. Wallahi demi Allah kalau seandainya omongan anti dimasukkan ke laut lama zajatku niscaya bau laut itu busuk semuanya. Hmm. Hati-hati. Ketika Yahudi mencela Rasul dengan salam Assalamualaikum, alaikum, assalamualaikum kebinasaan bagi kamu wahai Muhammad. Rasul menjawab, "Waalaikum." Aisyah nggak terima. "Alaikussam wal laknah." Ya Aisyah. Anak tadi sudah menjawab, "Waalaikum." Cukup. jadi ditambahi wal laknah gitu loh. Lisan berat. Nah, berat radhiyallahu anha. Nah, ini semuanya tasyri' ya, tasyri'an li ummati. Syariat agama kita tidak seperti itu. Ini salah gitu loh. Ini salah. Nah. Ikhwati fid din, a'azana Oleh karena itu, maka Hal ini menjadikan cambuk bagi kita bahwa nisa para wanita ini betul-betul kita dapati, kita dengar urusan kalau bahasa kita sekarang gosip itu ahli. Nah, punya keahlian di situ. Nah maka para suami ahlu sunnah terlebih harus menahan harus menahan kalau sampai ke bawah na'udzubillah min dalik bisa hancur bisa jadi permusuhan bisa jadi kebencian satu dengan yang lain sebab ulah istri-istri kita pembicaraan istri-istri kita oleh karena itu, nah, kita sering mendengarkan tidak menyampaikan ada berita apa ini begini begini tapi dari Nisa nah, ada catatan dari siapa itu tapi dari Nisa ya artinya harus di cross check dulu tatabut dulu sudah tatabut tatabutnya gitu loh nah, dari Nisa Makanya mereka dibimbing. Dibimbing. Jangan sampai enam nganggur. Kalau nganggur khotir. Banyak pengangguran itu berbahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa itu Nah, punya karakter tidak bisa nganggur. Selalu dia bergerak, ima berucap, ima bergerak. Idza lam yushilhu jika tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat waktu yang ada pada wanita, manusia ini ya itu tidak dipergunakan hal-hal yang bermanfaat maka dia akan melakukan akan mengucapkan sesuatu yang memudorot dan itu la buddha mesti demikian karena jiwa itu la takut dia nggak bisa diem nah, jadikan kesibukan itu kesibukan yang bermanfaat ikhwati fiddin a'azani wa wa azakumullah oleh karena itu maka kita hendaklah banyak untuk terus merenung untuk banyak terus merenung dan berpikir sebelum kita berucap <clears throat> sebelum kita berucap karena itu semua akan kita panen nanti di akhirat tulisan-tulisan sudah lengkap tidak satupun yang meleset karena ada kiroman katibin <clears throat> malaikat Allah yang mulia yang menulis terus Wa ma yalfidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Sehingga kita harus membentengi diri kita dari perkara-perkara apa? Afat yang merusak lisan. Yang merusak lisan kita ya ikhwan. Contoh tentang sesuatu yang bisa merusak lisan yang Rasul sebutkan dalam sebuah hadis sebuah hadis <clears throat> yang diriwayatkan Imam Muslim ghibah apa itu ghibah ghibah dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu atadruna mal ghibah tahukah kalian kata Rasul kepada para sahabatnya apa itu ghibah maka sahabat menjawab Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih faham, lebih mengetahui. Maka rasul menimpali menjelaskan zikruka akhak bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kamu membicarakan saudaramu sementara saudaramu nggak suka dibicarakan tentang itu. Kila aro'aita ingka fi akhi ma akul. Ya Rasulullah kef. Bagaimana menurut anda ketika apa yang aku sampaikan itu memang betul-betul ada pada saudaraku? Nah, qala ingkana fihi matakul fakodik tabtahu. Kalau kamu bicarakan tentang saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu, ada pada saudaramu apa yang kamu bicarakan itu sementara saudaramu nggak suka berarti engkau telah berbuat ghibah wa illam yakun fihi faqad bahat tahu kalau kamu membicarakan tentang saudaramu sementara hal yang kamu bicarakan tidak ada pada saudaramu berarti engkau telah berbuat bahat kedustaan lebih parah lagi Nah, Ikhwati fiddin, a'azzanauzakumullah, al-bahat adalah batil. Berarti, berarti kamu telah berbuat batil. Telah mengucapkan ucapan yang batil. Ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah. Tadi disebutkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha tadi yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud ucapan beliau <clears throat> yang menyatakan tentang e, bicara tentang Sofia kata wa kata ada yang menyatakan bahwa dia adalah pendek orangnya maka Rasul menyatakan seperti tadi itu sungguh engkau telah berucap suatu ucapan kalau seandainya ucapan ini dimasukkan ke dalam laut niscaya bau laut itu busuk kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu maka kita harus lagi mengoreksi harus terus berupaya berpikir faktor yang cukup mendukung dan mendorong untuk menyelamatkan diri kita dari afatul lisan, kerusakan-kerusakan lisan ini tadi itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berfaedah, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, sibuk dengan perkara agama. Itu di antara hal-hal yang bisa meminimalisir ucapan-ucapan yang kotor dan kerusakan-kerusakan lisan tadi. Nah, ikhwati din, a'azzani wa a'zakumullah. Kalau kita melihat masyayikh para ulama ahlus sunnah waktu mereka betul-betul dituangkan berkhidmah terhadap ilmu. Tidak ada yang mereka ini lakukan dan ucapkan kecuali betul-betul insyighal bil ilm. Sibuk dengan ilmu terus yaumian kita ambil Syekh Robi umpamanya. Hafizahullah. Beliau seorang alim dari ulama ahlus sunnah. Suatu ketika waktu itu sekitar lima tahun mungkin kurang lebih yang lalu kita sholat di masjid beliau sholat maghrib Selesai. Waktu itu Abdul Hadi Al Umairi diundang oleh Tulkornain CS ke Indonesia. Anak tanya kepada Syekh Robi. Pas mau keluar ke pintu di pintu masjid. Syekh, dalam waktu dekat Tulkornain dan yang lainnya mau mengundang Abdul Hadi Al Umairi mau datang ke Indonesia. Fama tansahu li ikhwah salafin fi Indonesia. Syekh sepuh menjawab nasihati adamus sama wa istiqbal lah keluar langsung saya pulang dia, antar oleh muridnya pakai mobil rumahnya aku menasihati jangan didengar dan jangan disambut Cuman kan nggak terekam. Sementara zaman sekarang ini kalau nggak ada rekamannya, waduh, yang ada rekamannya aja diingkari, apalagi nggak ada rekamannya. Yang ada rekamannya itu diingkari, kef kalau nggak ada rekamannya. Subhanallah, takdir Allah. Nah, salah seorang muridnya manggil, siapa tadi yang tanya? Aku bilang, anak, panggil Syekh. Ahmad Zahroni hafizahullah. Oh ya, jalan. Dipanggil Syekh ke lantai dua. Nah, Syekh itu dalam keadaan manggil, eh, megang kertas gitu loh. Ini syahidnya, ini syahidnya. Bukan nganggur, istirahat, tidur, enak. Tidak ada gitu. Sedang ngoreksi. Pegang kertas Waktu-waktunya untuk itu. Lagi kurang tulisan sih Pulpen kertas. Anak datang, duduk di depan beliau. Tadi antum yang tanya, nam Syekh." Anak minta izin, "Syekh, mungkin usah jelak rekam." Fadol kata Syekh. Karena beliau sudah sepuh, anak dekatkan HP anak ke beliau untuk ngerekam. Anak tanya seperti percayaan tadi, Syekh bilang lengkap. Begitu. Nasihati ala adabil istiqbal was sama. Nah. Kata beliau hatta yataraja an ta'idati li mukhalaf manhaj salaf wa hatta yansajim ma'a salafin fi Saudi wa fi ghairi Saudi. Kata Syekh Jangan dicambut, wala jangan didengar sampai dia rujuk dari pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang yang menyelisih manhaj ahlus sunnah dan sampai dia melebur bersatu dengan salafin di Saudi dan selain Saudi. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Selesai itu. Sibuk lagi kita balik lanjut ya demikian ya ikhwah dah ada waktu nganggur istirahat ya ini yang menutup pintu-pintu kerusakan lisan ya ini gini gini ini sibuk nah. makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah aktaru hisaban yaumal qiyamah As-sahih al-farid paling banyaknya orang dihisap nanti di hari kiamat orang yang sehat yang farid yang banyak pengangguran. Ngeri ya ikhwan. Ngeri gitu loh. Tapi Oleh karena itu semangat untuk talabul ilm harus dibangkitkan. Rijal wa nisa. Karena kewajiban untuk ilmu bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan juga demikian. Semangat. Talibul ilm. Semangat terus. Murajatul ilm. Umarasatul ilm. Sibukkan dengan itu. Semakin banyak orang sibuk dalam perkara-perkara yang baik, semakin sempit perkara yang jelek untuk masuk kepada orang tersebut. Semakin banyak sunnah yang dikerjakan, semakin sempit pintu bid'ah kepada dia. Terus seperti itu ya ikhwan. Naam. Kembali kepada apa yang disebutkan tentang ghibah barakallahu fikum. Naam. ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj sama malaikat Jibril alaihi salam dalam hadis dari Abu Daud dari Anas bin Malik dan hadis ini sahih Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Marartu biqaumin lahum afar min nuhas. Yakhmishuna wujuhahum wasudurahum. Fakultu man haulai ya Jibril. Qala haulai alladhina yakulunan luhuman nas. Wa yaku'una fi a'radihim. Waktu aku mi'raj. Mi'raj ke tujuh langit. Bersama malaikat Jibril. Aku melewati kaum. Kata Rasul. Salam-salam kaum yang memiliki yaitu kuku-kuku dari tembaga. Itu merobek-robek wajah-wajahnya dan dada-dadanya dirobek dengan kuku tembaga tadi itu. Kemudian aku tanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Alaihissalam, kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang terbiasa makan dagingnya orang lain terbiasa hibah. Dan orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wajahnya dicuakar dengan kuku tembaga tadi, dadanya dirobek-robek. Ternyata ketika di dunia terbiasa berbuat hibah. Na'udzubillah. Dan menjamah kehormatan saudaranya, orang lain. Ikhwati fiddin, Zakumullah Ibnu Kathir menyebutkan bahwa ghibah muharramatun bil ijma' Ghibah itu haram menurut ijma' Al-Quran wa sunnah Naam dan ijma' para ulama' Tidak ada pengecualian kecuali illa ma rajahat maslahatuhu kama fi jarhi wa ta'dil wa nasihah. Tidak ada pengecualian kecuali dalam urusan jarah wa ta'dil dan nasihat. Nah, dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat para tabiin urusan mengkritisi dan membantah tokoh aliran sesat atau seorang yang menyimpang ketika menyebutkan penyimpangan mereka dan disebutkan tentang mereka itu bukan gibah. Ini yang dibolehkan. Bahkan kata Syarbi bal wajib. Agar kita tidak salah faham atau dalam rangka menasehati Gimana menurut antum tentang fulan? Antum tanya kenapa? Ya, anak mau bermuamalah. Fulan itu jangan. Dia begini begini begini hati-hati. Itu yang dibolehkan. Ikhwati fiddin din, a'azzani wa azakumullah. Imam Ar-Qurtubi Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beliau menukil bahwa ijma riba itu kabair. Walaupun disinyalir oleh ulama yang lain tidak benar kalau itu sebagai ijma, sebagai kabair. Tapi sogoir dzunub. Nah, tergantung. Kalau masalah itu wallahu alam bisawab dalil yang ada adalah kabair karena Imam az menjelaskan dosa besar itu kabair itu adalah yang ada ancamannya dan ada hukum hudud itu kabair. Nah, sementara ancamannya wabah Sehingga sebagian ulama lebih menguatkan termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bisawab. Adhan. Adhan dulu. Lanjut sebentar ya. Fadol. Nah. Kita lanjutkan sejenak. E, melanjutkan tentang masalah ghibah tadi. Bahwa Rasul menyebutkan zikru akhak bima yakrah menyebutkan tentang apa yang ada pada saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ghibah. Khilaf para ulama apakah khusus ketika orang itu tidak ada atau juga termasuk ketika orang itu ada di depan dia atau di sekitar dia Apakah yang demikian termasuk hibah apa bukan? Khilaf panjang para ulama. Sebagian menyatakan tidak harus tidak harus dia itu tidak di samping dia karena ghaib kan nggak ada berarti menyebutkan tentang dia dia nggak ada gitu. Nah, tapi tidak harus demikian. Nah, selama dia menyebutkan tentang saudaranya yang tidak disukai oleh saudaranya, walaupun ada di hadirnya dia termasuk hibah. Ada yang berpendapat demikian. Nah, tapi Al Hafidh Ibnu Hajar, wallahu a'lam bishawab, beliau lebih meroji menguatkan yaitu mengambil makna dari ghibah itu sendiri. Jadi khusus ghibah itu terjadi dinyatakan ghibah ketika membicarakan saudaranya, saudaranya nggak ada di sisi dia. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa di masa sekarang itu riba itu sudah menjadi makanan pokok. Bahkan ada istilah dari sebagian ulama fakihah, buah-buahan bagi kalangan wanita. Suatu hal yang yakni biasa dilakukan. Makanya yang seperti ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka terselamatkan dari perbuatan hibah tersebut. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bagaimana sekarang tobat dari hibah. Nah, bagaimana sekarang tobat dari hibah? Karena masalahnya apa? Terkadang manusia ini terjerumus dalam hibah kondisi layak syur. Dia nggak menyadari. Nah, oleh karena itu wajib dia bertobat. Bagaimana tobatnya disebutkan dalam sebuah hadis, namun hadis ini isnadnya dhaif ya. Nah, bahwa kafarohnya gibah itu meminta ampun kepada Allah. Allahumma gfir lana walahu. Namun Imam Bayhaqi menyebutkan hadis ini sanatnya dhaif, lemah. Yaitu mendoakan dia Ya Allah ampuni aku dan ampuni dia. Oleh karena itu para ulama dalam bab tobat ini ada dua kaul kata sebagian para ulama ada kaul riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama cukup dia bertobat kepada Allah dari hibah tersebut dan istighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk yang digibai. Sebagian yang lain, eh, kalau yang kedua menyatakan ia itu harus memberitahu dan minta halalnya kepada orang yang digibai. Jadi kaul yang pertama cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada Allah kepada yang digibai. Kalau yang kedua itu harus memberitahu kepada dia dan minta dihalalkan, minta maaf. Cuman wallahu alam bisawab sebagian ulama merojeh menguatkan tidak perlu memberitahu kepada dia tapi cukup memintakan ampun kepada Allah dan istighfar ini kepada Allah untuk dia sekaligus menyebut kebaikan-kebaikan orang tersebut di tempat yang lain. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikarenakan apa? Nah, sangat mungkin dan sangat besar kemungkinan kalau dia memberitahu itu semakin runyam. Semakin runyam. Nah, akan menambah fitnah baru, problem baru gitu loh. Terus sakit hatinya ini susah untuk mengobati. Nah, dengan alasan itu sebagian ulama menyatakan termasuk Syekhul Islam lebih menguatkan cukup dia bertobat kepada Allah dan memintakan ampun kepada Allah tentang eh, bagi dia yang digibai sekaligus menyebutkan kebaikan dia. Beda dengan Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ada orang menggibai beliau, beliau kasih hadiah. Nih, hadiah buat antum. Loh. Kok antum kasih hadiah? Anak menggibai antum. Iya, jazakallah khair atas pahalanya. Iya. Kata ya ikhwan, oleh karena itu maka ikhwati fiddin, azan wa yang seperti ini Kembali lagi kepada awal yang Anda sampaikan, kita banyak berpikir dan saling ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing, ketika ada saudara kita, kita tahu berbuat gibah, stop, nasihati, afwan. Kayaknya ini ada unsur gibah. infatrik Jangan diteruskan. tidak ada unsur nasihat, tidak ada unsur membantah. Nah, bukan dalam bab jarh ta'dil, bukan. Tidak ada unsur nasihat kepada umat untuk berhati-hati tidak. Murni menyebutkan apa yang ada pada saudara yang tidak disukai oleh saudara. Murni itu. Ketika masuk dalam ranah itu, maka hendaklah kita mengingatkan Afwan ya akhi. Nampaknya ini masuk dalam bab hibah. Asan ditinggalkan. Dan saudara kita ketika dinasih demikian, na'am jazakallah khair. Afwan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Dan terus memperbaiki diri. itu sudah obatnya. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Yang berikutnya namimah. Ringkas saja Namimah itu adalah naklul kalam kaum ila kaumin ala jihatil ifsad bainahum ini. Kita pahami ini dulu bahwa namimah itu memindahkan ucapan satu orang atau kaum kepada orang lain tujuannya untuk merusak untuk bikin permusuhan, kebencian dan yang lainnya. Kalau bahasa Indonesianya adu domba. Nah, itu namimah dan ini ngeri. Ini juga ngeri Allah celah betul. Dalam Al-Qur'an disebutkan dan dalam hadis pun disebutkan tentang tercelanya perbuatan namimah dan ngerinya ancaman yang datang dari Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma dibelah jadi dua, ditancapkan ke satu dan ke yang lainnya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'al tahada?" Kenapa Anda berbuat demikian ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? inna huma layu yu'adziban. Sesungguhnya kedua mayat yang di kuburan ini sedang disiksa. Wama yu yu'adzibani fi kabir. Disiksa dia bukan dengan perkara yang berat, tapi dosanya besar. Ringan perkaranya, tidak membutuhkan biaya modal yang besar, tidak membutuhkan tenaga yang harus kuat, enggak. Apa yang pertama? Dia yamshi bin namimah. Kerja aja di dunia dia suka namimah adu domba. Memindah ucapan satu ke yang lainnya tujuannya untuk merusak hubungan. Untuk adu domba. Ini sehingga disiksa dalam kuburannya wal akhar la yastatiru minal baul wa fi riwayatin la yastanzihu minal baul yang satunya dia tidak perhatian urusan kencing tidak mengambil penutup pandangan dari orang lain tidak berhati-hati kenajisan air kencing dan mayoritas banyak adab kubur itu disebabkan masalah kencing kata Rasul dalam hadis yang lain Asyhad di sini namimah ini ngeri juga. Sampai Rasul sebutkan dalam hadis yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mendengar Rasul bersabda, "La yadkhulul jannah qattat." Terancam tidak masuk jannah qattat sama dengan namam, tukang namimah. Tukang adu domba. La yadkhulul jannah kata Rasul. Terancam tidak masuk jannah wal billah. Maka ikhwati fid a'azzani wa zakumullah eh, tentu kita sangat berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus dijaga diri-diri kita, keluarga kita, semua saudara kita kaum muslimin dari perbuatan yang kotor ini. Afatul lisan, kerusukan lisan, apa itu hibah, namimah, atau yang semisalnya yang tadi disebutkan di awal tadi.